Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada pertanyaan yang berikutnya setelah menjelaskan tentang hukum ilhad dan juga makna daripada ilhad yaitu orang yang mulhid yaitu melakukan berbagai penyelewengan-penyelewengan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menyeleweng dari kebenaran dan menuju kepada kebatilan. Maka pada kesempatan ini kita membacakan pertanyaan yang berikutnya dari apa yang dinukilkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala yaitu pertanyaan man khalaqallah Siapakah yang menciptakan Allah? Nah, ini pertanyaan yang merupakan bisikan syaitan. Maka jawabannya, Ida waswasa syaitanu li ahadikum bihadha su'al falyasta'id billah. Kalau Allah Ta'ala, Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nasghun فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم di dalam surah Fusilat apabila syaitan membisikkan kepada salah seorang di antara kalian dengan pertanyaan ini maka hendaklah falyasta'id billah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Naam. Dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir Karena pertanyaan ini adalah bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaiton" Jika syaitan membisikkan kepadamu suatu bisikan, fasta'id billah maka mintalah perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah Ta'ala yang maha mendengar dan maha mengetahui. Maka barakallahu fikum di dalam ayat yang mulia ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya. Ketika syaitan datang memberi bisikan-bisikan di dalam kolbu kita, maka berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat-riwayat yang sahih terkait dengan lafaz al-isti'adzah lafaz berlindung kepada Allah yang Allah perintahkan di dalam ayat yang mulia ini yaitu ucapan kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi itu lafaz yang pertama. Lafaz yang lain, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi. Yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan, bisikan syaitan ar-rajim yang terlaknat. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthi Bisikan syaitan itu berupa al-hamaz yaitu fitnah dan umpatan sebagaimana di dalam ayat wailul wailul likulli humazatil lumazah maka kita berlindung kepada Allah dari hamz syaitan min hamzihi wa nafkhihi dan dari nafakh nafakh itu tiupan tiupannya syaitan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya melalui sihir-sihir atau yang semisalnya. Nah, dari para jin yang bekerja sama dengan para jin dari syaitan. Wanaf wanafsihi kita berlindung kepada Allah dari al-hamaz, dari umpatan dan fitnah syaitan, dari tiupan syaitan dan dari nafas. Ya, dari hembusan syaitan. Naam. Maka barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan lafaz tersebut dalam beristiadah. Kemudian pula ayat ini pernah dibaca, dibacakan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat dua orang yang saling bertengkar atau saling mencaci ya maka salah satu dari dua orang tersebut mengalami kemarahan atau emosional yang sangat tinggi maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal tersebut maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan lau ya'lamu kalimatan kalau dia itu tadi mengetahui satu kalimat, lalu dia membaca kalimat tersebut, ladzabah anhu asyaitan atau nazgu syaitan. Maka niscaya bisikan syaitan itu akan hilang darinya. Ya, kalau dia mengetahui kalimat tersebut. Naam, Kalimat itu adalah apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu isti'adzah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu kemudian orang itu mengatakan, Amajnunun tarani Apakah engkau melihat aku ya Rasulullah seperti orang gila? Maksudnya dia bertanya ketika karena dia sedang marah, Rasulullah melihatnya, lalu Rasulullah mengajarkan dia suatu kalimat tersebut, maka dia kembali berkata kepada Rasulullah, "Apakah engkau melihatku seperti orang yang gila ya Rasulullah?" Di sini dalil bahwa orang yang marah itu menyerupai orang yang majnun. Menyerupai orang yang gila, yang hilang kesadaran. Maka kemarahan emosional itu merupakan bisikan syaitan. Yang kemudian setelah itu Rasulullah menjawab kembali ya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusilat ayat ke-36 ini. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim jika syaitan memberi bisikan kepadamu maka berlindunglah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, demikian barakallahu fikum dan juga dalam riwayat tersebut terdapat faidah dalil jeleknya orang yang bertengkar atau saling mencaci. Ya, na'am. Dalam hadis yang lain, jangankan saling mencaci dalam berselisih ya antara dua orang saja berselisih perselisihan yang tidak memberi manfaat ya perselisihan yang tidak dibangun di atas kebenaran atau kaidah-kaidah syariah maka yang demikian itu tercelah. Dalam hadis menjadi sebab Rasulullah dilupakan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Karena sebab adanya dua orang yang berdebat atau berselisih. Maka dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilupakan oleh Allah taala kejadian persisnya malam Lailatul Qadar itu. Nah, akan tetapi setelah itu Rasulullah mengatakan carilah di malam-malam ganjil karena dia itu di malam ganjil. Walhasil barakallahu fikum oh, pertengkaran atau saling mencaci ini adalah merupakan bisikan syaitan. Nah, merupakan bisikan syaitan yang Rasulullah memerintahkan, yang Allah Ta'ala memerintahkan ya untuk berlindung kepadanya. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seorang yang bertengkar tersebut yang mengalami kemarahan yang tinggi untuk membaca kalimat tersebut yakni isti'adzah. Kemudian kata beliau rahimahullah wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an narudda kaida syaitan wa naqulu amantu billah wa rusulihi Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad thumma liyadfula an yasarihi thalathan wal yasta'id minasy syaitan waliyantahi fa inna dhalika yudhibu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menolak tipu daya syaitan dengan juga kita mengucapkan amantu billah wa rusulihi aku beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya Allahu ahad, Allah yang maha tunggal. Allahu somad, Allah yang maha somad. As-somad adalah yang bergantung segala sesuatu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Tetapi segala sesuatu itu yang butuh kepada Allah Jalla wa'ala dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna as-somad. Lam yalid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melahirkan. ya Tidak beranak. Walam yulada. Tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahada. Tidak pula Allah memiliki sekufu. Ya, dalam apapun. Tidak ada yang sekufu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, maha agung, maha besar, maha segala-galanya. Dialah Allah Khalik dan selain daripada Allah adalah makhlukun. Adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Jalla wa ala. Nah, oleh karena itu seluruh nama dan sifat-sifat Allah bukan makhluk. Allah kembali kepada diri Allah adalah Allah Khalik Selain daripada Allah makhlukun. Maka Al-Quran adalah khalikun. Merupakan sifat Allah Ta'ala. Yaitu sifat Al-Kalam. Maka tidak boleh kita mengatakan Al-Quran makhlukun. Dicipta. Tetapi Al-Quran adalah sifatullah. Merupakan sifat Allah. Yaitu sifat Al-Kalam. Sifat pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kepada zat Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu billah wa rusulihi, Allahu ahad, Allahul as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Thumma liyantafula an yasarihi thalathan. Kemudian dia meludah ke arah kirinya, ke sebelah kirinya tiga kali. Kemudian dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan hendaklah dia menghentikan bisikan-bisikan syaitan tadi, tipu daya syaitan tadi, maka cara yang demikian itu akan menyelamatkan dia, menghilangkan ya godaan syaitan tersebut atau bisikan tersebut dari dirinya. Nah, ini salah satu tuntunan Nabi kita صلى الله عليه واله وسلم ويجب القول بان الله خالق بان الله خالق وليس بمخلوق ولتقريب ذلك من الاذهان نقول مثلا ان العدد اثنان قبله واحد والواحد لا شيء قبله فالله واحد لا شيء قبله Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal awal fala syai' fala syai'un qablaka ila akhiri al hadis. Maka wajib kita mengatakan bahwasanya Allah taala sang khalik, sang pencipta, bi makhluk bukan makhluk. yakni Allah tidak dicipta. Tetapi Allah yang mencipta. Wali takribi dalik untuk pendekatan pemahaman maka kita mengatakan sebagai permisalan, sebagai contoh. Innal adada ifnani qablahu wahid. Sesungguhnya jumlah dua sebelumnya adalah satu. Dan al-wahid la syai'a qablahu. Dan jumlah satu itu tidak ada lagi sebelumnya. Ya. Jadi jumlah bilangan satu setelahnya dua. Sebelum satu tidak ada. Ya, kalau ada yang bilang nol, nol itu sesuatu yang tidak ada. Ya, maka sesuatu yang ada diawali dengan satu. Ini dalam hal bilangan, ya. Dalam hal bilangan, beliau ingin mendekatkan pemahaman kita. Ya, yang disebut dengan takribul faham. Nah, bahwa bilangan dua sebelumnya adalah satu. Ya, dan bilangan satu itu lay, lay, la syai'a qablahu.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 menafsirkan ayat itu dengan sabda beliau Allahumma ya Allah engkau yang maha awal yang maha pertama ya falaisa qoblaka syai jadi al awal salah satu nama dari nama-nama Allah mengandung sifat al-awwaliyah ya yang pertama al-awwal al, al, al yang maha awal yang maha pertama al-awwaliyah yang memiliki sifat pertama ya fala syai fala qablaka syai tidak ada sesuatu pun sebelum engkau ya Allah dan engkau yang maha akhir fala ba'daka syai. Tidak ada setelahmu sesuatu pun. Ya Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa antal al-zahir dan engkau yang maha nampak ya walaisa fawqaka syai. Tidak ada yang lebih nampak di atasmu ya Allah. Kemudian wa antal batin falaisa dunaka syai. Dan engkau ya Allah yang maha batin yakni yang maha tersembunyi dan tidak ada yang lebih tersembunyi setelahmu ya Allah. Naam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menafsirkan ya empat nama Allah Subhanahu wa taala. al awal wal akhir wal zahir dan wal batin. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam suratul Hadid. Naam. Maka semua itu adalah nama-nama Allah yang mengandung sifatnya al-awwal adalah al-awwaliyah, al-akhir adalah al-akhiriyah, al-zahir adalah sifat al-zuhur, al-batin adalah sifat al-butun. Nah, untuk lebih jelasnya barakallahu fikum, saya ingin membacakan faidah dari Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan hadis tersebut di dalam kitab beliau Tariqul Hijratain pada halaman ke-27. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan hadis tersebut sebagai faedah yang penting buat kita semua. Fa auliyatullah azza wa jalla kata Imam Ibnu Qayyim auliyatullah azza wa jalla sabiqatun ala auliyati kulli ma siwah wa akhiriyatuhu thabitatun ba'da akhiriyati kulli masiwah maka sifat awliyah Allah awaliyah Allah subhanahu wa ta'ala ya sifat awaliyah sifat apa kalau bahasa Indonesia yang lebih tepat kepertamaan ya kita awali dengan imbuhan dan akhiran pertama kepertamaan atau keawalan ya sifat keawalan Allah Subhanahu wa taala itu sabiqatun ala auliyati kulli masiwah adalah mendahului segala yang pertama dari segala sesuatu ya jadi sifat auliyah Allah taala itu mendahului segala sesuatu yang pertama selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat akhiriyah, sifat akhirnya Allah itu thabitatun telah tetap ba'da akhiriyati kulli masiwah. Setelah akhirnya segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berarti fa'auliyatuhu sabquhu likulli syai. Sifat keawalan Allah itu mendahului segala sesuatu. Ya, dan sifat keakhiran Allah adalah baqauhu ba'da kulli syai. Yaitu menetapnya setelah segala sesuatu ya atau akhir Allah sifat akhiriyah Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengakhiri segala sesuatu yang paling terakhir dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna uh, sifat auliyah, awalia dan akhiriyah. Sekali lagi, sifat awalia adalah yang mendahului segala sesuatu yang awal selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhiriyah adalah mengakhiri segala sesuatu yang terakhir dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya yang paling awal adalah Allah dan yang paling akhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan awalan. Ya, dan Allah tidak diakhiri dengan akhiran. Berarti kata lainnya bahasa kita abadian azalian. Ya, abadian dan azalian. Abadian yaitu tidak diakhiri dengan sesuatu, azalian adalah tidak diawali dengan sesuatu. Itu makna uh, dari nama Allah al-awwal yang mengandung sifat awwaliyah dan nama Allah al-akhir yang mengandung sifat al-akhiriyah. Kemudian kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa zahiriyatuhu subhanahu wa ta'ala fawqiyatuhu wa uluhu ala kulli syai' wa ma'na adh-dhuhur yaqtadi yaqtadi al-ulu Adapun sifat zahirnya Allah ya nama Allah az-zahir mengandung sifat zahiriyah yang maha nampak ya maka maknanya adalah fauqiyatuh dan ulu ketinggian Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai ya Allah yang tertinggi atas segala sesuatu tidak ada yang lebih tinggi atau yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala ini makna al-zahir yang mengandung sifat zahiriyah. Oleh karena itu beliau mengatakan makna al-zuhur mengandung makna al-ulu. Al-ulu yang nampak yang tertinggi. Ya. Kemudian wabutunuhu subhanahu wa ta'ala ihatatuhu bikulli syai. Ya. Allah maha batin mengandung sifat al-butun yaitu ihatatuhu bikulli syai. Peliputan Allah terhadap segala sesuatu. Jadi Allah meliputi segala sesuatu dalam arti Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Jadi al-butun artinya tersembunyi ya. Maka Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih tersembunyi daripada sifat Allah Subhanahu wa taala al-butun. Ya. Maka al-butun maknanya di sini bahwa Allah meliputi segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Jalla wa ala. Naam. bihaitu yakunu aqrab ilaihi min nafsihi. Ya, dalam arti bahwa segala sesuatu itu Allah lebih dekat dengannya daripada sesuatu itu sendiri. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dengan segala sesuatu daripada sesuatu itu pada dirinya sendiri. Ya. Ini makna dari al-butun. Al-batin mengandung sifat al-butun. Nah, Iya, dan kata beliau uh, sifat al-butun ini berbeda dengan kurbul muhib min habibihi yaitu berbeda dengan dekatnya seorang yang cinta kepada yang dia cintai. Ini beda, hada laun wa hada laun. Ini sifat yang tersendiri dan yang sana sifat yang tersendiri, yaitu sifat al-mahabbah, al-qurbu, ya. Itu sifat Allah yang lain yaitu Allah maha dekat dengan hambanya yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya sehingga Allah selalu bersamanya karena Allah mencintai dia ini beda dengan sifat al-butun tapi al-butun di sini maknanya adalah Allah tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi apapun. Ya, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan dari empat nama Allah ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yaitu berkisar ya berporos pada al-ihatah. Nama yang empat ini berporos dalam makna ihatah, peliputan. Ya. Peliputan ada dua, peliputan zamaniyah dan makaniyah. Peliputan zaman, waktu, dan makan tempat. Empat nama Allah ini meliputi waktu dan tempat. Jadi Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh waktu dan seluruh tempat. Ya. Tidak ada yang terluputkan dari Allah taala dalam waktu dan tempat. Ya. Sehingga e, peliputan zaman ini terkandung pada nama Allah al awal al al al dan al-akhir. Ya, sifat al awaliyah dan akhiriyah. Naam, fa ihatatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabl wal ba'd. Ya, peliputan sifat awaliyah dan sifat akhiriyah itu dalam waktu sebelum dan setelah. Ya, sebelum dan setelah. Fakullu sabiqin intaha il awwali awwaliyati Segala yang terdahulu akan berakhir berujung kepada sifat awaliyah Allah. Ya, dan segala itu segala yang terdahulu, segala yang terakhir itu intaha ila akhiriyatihi akan berakhir berujung pada sifat akhiriyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah ihato zamaniyah, yaitu awaliyah dan akhiriyah. Adapun zahiriyah dan batiniyah ini adalah ihato al-makaniyah, peliputan tempat. Ya, bahwa tidak ada tempat yang tinggi, yang tersembunyi, melainkan Allah lebih tinggi dan yang paling tinggi dan yang paling tersembunyi. Al-batin Nah, sehingga empat nama ini mengandung dua peliputan, peliputan az-zaman dan al-makan, yaitu waktu dan tempat. Demikian para fikum. Maka kesimpulannya bahwa <clears throat> Allah Subhanahu wa taala yang maha awal yang maha akhir, yang maha nampak dan yang maha tersembunyi mengandung sifat-sifatnya al-awwaliyah, akhiriyah dan al-zuhur dan al-butun semua itu menunjukkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Nah, bahwa Allah taala Sami'un Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, oleh karena itu Allah tutup ayat dalam surah Fusilat ayat 36 ini yang terkait dengan bisikan syaitan tadi wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun fasta'id billah innahu huwas samiul alim jika syaitan memberi bisikan kepadamu maka berlindunglah kepada Allah karena Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Yang mendengar bisikan yang tersembunyi itu tadi. Ya, mendengar dan mengetahui. Allah Jalla wa'ala mendengar dan mengetahuinya. Naam. Demikian ikhwanifidin azakumullah, pertanyaan yang terkait dengan man khalaqallah siapakah yang menciptakan Allah dan ini adalah hal yang uh, masyru' apa hal yang warid di dalam syariat adanya bisikan syaitan yang membisikkan pada seseorang untuk mempertanyakan uh, siapakah yang menciptakan Allah subhanahu wa taala ketika kita menyatakan segala sesuatu itu dicipta oleh Allah maka syaitan membisikkan, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Maka tepislah dengan beristiazah yaitu berlindung kepada Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Nah, atau juga dengan ucapan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW dari hadis yang dinukilkan oleh beliau di sini, yaitu amantu billah wa rusulihi Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lalu kemudian kita meludah ke arah kiri tiga kali, kemudian e, berlindung kepada Allah dari syaitan, ya dengan mengucapkan tadi rajim. Nah, Demikian pertanyaan tersebut terkait dengan bisikan syaitan dan pertanyaan berikutnya belum masuk waktu Isya ya. Nah, kalau belum masuk saya bacakan e, pertanyaan berikutnya. Nah, kata penanya kanu yad'una al-auliya litaqarrubi wa talabi syafa'ah. Mereka berdoa kepada para wali-wali untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk meminta syafaat melalui para wali-wali tersebut kepada Allah taala. Naam, apakah ini boleh atau tidak? Maka dijawab oleh beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar. Ini sudah berulang-ulang dan sangat sering saya mengulangi hal ini. Namun kita bacakan kembali apa yang dijelaskan oleh penulis di sini Syekh rahimahullah. Beliau membacakan surah Az-Zumar ayat yang ketiga dan juga Yunus ayat ke-18. Dalam Az-Zumar ayat ketiga Allah taala berfirman walladzina takhudhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil tandingan serikat bagi Allah taala melalui para wali-wali mereka mengatakan ma na'buduhum tidaklah kami beribadah melalui para wali-wali tersebut illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetapi Alasan ini tidak diterima oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala memfonis perbuatan ini adalah ittikhad min dunillah walladzina takhudhu min dunihi yaitu memperserikatkan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh barakallahu fikum beribadah melalui para wali-wali, orang-orang soleh, apalagi orang-orang toleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi melalui orang-orang soleh tadi. Ini tidak dibolehkan. Karena berdoa itu langsung kepada Allah. Udu'uni astajib lakum. Ya, langsung. Tidak boleh melalui perantara. Nah, berdoa beribadah, maknanya doa ibadah, segala jenis ibadah langsung kepada Allah tidak melalui perantara. Kemudian ayat yang kedua Yunus 18 wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una 'indallah mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah syirik. Ma yadurruhum wa Apa-apa yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka tidak tidak pula memberi manfaat kepada mereka. Tetapi mereka mengatakan mereka itu adalah yakni para wali-wali itu adalah syifa'una indallah. Mereka akan pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Ya, ini juga alasan yang kedua yang difonis oleh Allah itu perbuatan syirik, yaitu beribadah melalui para wali-wali dengan alasan bahwa para wali-wali Allah itu yang bisa memberi syafaat di sisi Allah nanti di hari kiamat kepada kita semua. Ya. Maka dua alasan ini litakorup dan juga litolabis syafaat, keduanya difonis oleh Allah taala perbuatan syirik ya maka kesimpulannya doa dan seluruh jenis ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah taala mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, beribadahlah kepadaku, maka aku pun akan mengabulkan langsung kepada kalian. Nah, tidak ada dalam ayat atau dalam hadis berdoalah melalui para malaikat melalui para nabi, melalui para wali-wali, tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak pula dalam hadis. Barakallahu fikum. Maka kata beliau di sini, Asy-Syaikh Jamil Zainu rahimahullah, wa ba'dul muslimina yaf'aluna dhalika mutasyabbihina bil musyrikin. Sebagian kaum muslimin melakukan yang demikian itu, mereka jatuh dalam penyerupaan terhadap musyrikin. Nah, karena musyrikin mereka beribadah melalui perantara. Ya, kita lihat perantara Lata, Uzza, Manat, ya, melalui perantara pohon, Zatu Anwat, bahkan di zamannya Nabi Musa alaihissalam melalui pohon, melalui kuburan dan sebagainya. Ini di terdahulu. Ya, ada yang beribadah melalui matahari, bulan, bintang. Nah, waliyadzubillah, semua itu adalah kesyirikan. Ya, sehingga tidak ada pembolehan dalam syariat untuk beribadah melalui perantara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan tawassul? Ya, tawassul itu ada yang masyru'ah, ada yang gair masyru'ah. Sebagaimana yang uh, kita ketahui bersama, ya, sebagian kaum muslimun melakukan tawassul tetapi tawassul syirkiyah. Tawassul yang syirik yang tidak dibolehkan. Kebolehan tawassul sebagaimana yang telah terdahulu kita jelaskan ya dari majelis-majelis kita tawassul dengan syarat ya orang itu masih hidup dan berada di hadapan kita ya dia masih hidup dan berada di hadapan kita lalu kita minta dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan kita sama-sama berdoa ya sebagaimana para sahabat meminta kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abbas Al Abbas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan atau di musim paceklik. Kemudian para sahabat berdoa bersama. Nah, maka ini salah satu bentuk tawassul tetapi sahabat Al-Abbas hidup dan ada di hadapan mereka. Adapun sudah meninggal maka ini haram ya syirik ataupun dia masih hidup namun di, di jauh di seberang sana ya tidak ada di tempat ini juga syirik ya tidak dibolehkan barakallahu fikum enam atau tawasul tawasul yang tidak disyariatkan oleh Allah taala ya dengan cara-cara khurafat seperti apa yang kita uh, saksikan pada sebagian kaum muslimun ya ketika mendak membuat acara tertentu memanggil pawang misalnya untuk menahan hujan lalu melakukan ritual-ritual khusus ya bukan melakukan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat cara-cara bid'ah syirikiyah ada yang apa melalui celana dalam ada yang melalui apa namanya uh, palung-palung ya dan semisalnya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 Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.